الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صالح وبعد. أحييكم بتحيات الإسلامية تحية الطيبات المباركة تحية عند الله تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada bagian selanjutnya dari pembahasan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bagian dari ujian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada beliau wa imaratu rahmatan lil mu'minin dan kepemimpinan Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang bagi orang-orang yang beriman satu kajian yang sangat bagus ditulis oleh Dr. jerry bin Ahmad Al-Hadithi tentang Al-Qabl Iqtisadi di Amir Al-Mu'minin Umar Al-Khattab bagaimana mungkin ekonomi penyelenggara negara dalam bidang ekonomi di masa Sayyidina Umar al Khattab radiyallahu anhu pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa bagian dari buku tersebut secara garis besar pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu negara yang beliau pimpin jika dikonversi di masa sekarang menjadi sekitar 24 negara membentang dari Taruh dan Tunisia di barat sampai kemudian Pakistan dan Afghanistan di timur Azerbaijan di utara sampai kemudian Sudan di selatan dan negara yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengalami satu perkembangan yang luar biasa dalam bidang ekonomi. Karena dia pengaruh beberapa hal seperti misalnya menampilkan negeri Persia yang kemudian memberikan satu sumber pemasukan kepada negara yang jauh berlipat-lipat dibandingkan apa yang didapat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Maka mempelajari pemula, pengelola dari masa itu tetap menjadi amat sangat penting untuk kita lihat sebagai sebuah contoh tentang bagaimana sebuah negara besar dengan sumber-sumber yang besar dan penduduk yang amat sangat banyak kemudian dikelola dengan baik. Pada masa seni Umar bin sebagaimana masa sekarang dalam dasar-dasar ekonomi, kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, distribusi maupun moneter. Dan nanti beliau Dr. Jari Dr. Ahmad Al-Harisi menambahkan satu unsur pembahasan yaitu tentang penanganan krisis. Studi kasus tentang tahun Ramadan tahun Ramadan itu tahun kekeringan yang panjang yang terjadi pada tahun ke-16 hingga ke-18 Hijriah di mana daerah Hijaz hingga Yamama itu mengalami satu musim paceklik yang amat sangat keras sehingga mengakibatkan satu krisis ekonomi yang mengakibatkan parahnya keadaan penduduk bangsa itu. Yang pertama tentang produksi. Pada masa saya Umar untuk tahun Rasulullah anhu produksi didorong dengan amat sangat intens di mana ditujukan ia pertama-tama untuk merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Jadi Sayyidina Umar melihat sumber daya negara yang amat sangat luas itu harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran. Ketika kemudian pasukan kaum muslimin menaklukkan Persia, maka ada banyak wilayah-wilayah yang tertaklukkan itu berupa bumi-bumi yang subur, tanah-tanah yang amat sangat produktif. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini ijtihad beliau tidak sebagaimana apa yang kemudian dilaksanakan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq tanpa pertanian yang didapat kemudian dibagi-bagikan kepada pasukan yang berjihad pada masa Sayyidina Umar dimulailah kemudian profesionalisasi utara pasukan yang berjihad itu diprofesionalkan dan mereka mendapatkan gaji tunjangan dari negara sementara tanah-tanah dan berbagai macam harta rampasan perang yang kemudian didapat itu dikuasai oleh negara untuk kemudian diproduktifkan dan hasilnya kemudian yang dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para tentara tersebut. Karena Umar khawatir kalau kemudian para mujahidin itu diserai tanah-tanah yang ada di negeri Persia atau tersebut, maka mereka kemudian akan tercepat konsentrasinya dan tidak lagi produktif fokus dalam bidang garapnya. Maka Umar melelah tanah-tanah yang kemudian ada itu kepada para penyewa dan melakukan proses musyawarah dengan Umar selaku wali negara. Musyawarah artinya satu akar untuk bekerja sama Nah, itu adalah milik negara tetapi yang menentukannya adalah oleh bagian muslim yang disepakati. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu pasukan menjadi di profesionalisasi oleh Umar dibangunkan kota-kota khusus untuk camp mereka di mana mereka kemudian mengalami rotasi setiap empat bulan tentara tidak boleh berperang di medan jihad dan berjaga rasa juga riba lebih dari 4 bulan karena itu untuk menjaga kebaikan rumah tangga gara ini tidak berkutat tetap melewati sebuah rumah di mana kemudian dia mendengar seorang wanita istri seorang penjual jahil kemudian bersyair bahwa anda bukan karena takut kepada Allah maka kerinduan yang amat sangat kepada suami dan kebutuhan biologis yang kemudian dirasakan bisa membuat rancangan itu terguncang karena kemudian perselingkuhan. Nah maka Umar bertanya kepada putrinya, tertampilkan. Jadi pada masa Umar Khattab produksi akan digalakkan direalisasikanlah keuntungan itu soal dibangun Yang kedua, pada masa Sayyidina Umar Khattab Umar mendorong kebijakan untuk merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Jadi bagaimana bekerja itu menjadi satu pilar negara. Orang yang menganggur itu kriminal. Jadi pengangguran itu sebuah tindakan kriminal. Tentu saja perlakuannya berbeda-beda. Sayyidina Umar bin pernah memperlakukan tiga orang yang sedang berada di masjid dengan cara yang berbeda. Tiga-tiganya sama, beribadah saja tugasnya setiap hari kerjaannya. Mereka membaca Al-Quran, mereka berpikir, mereka salat di dalam masjid. Lalu Umar bertanya kepada salah satu orang di mereka, apa yang kau lakukan? mau beribadah kepada Allah. Lalu Umar bertanya lagi, siapa yang menjamin kebutuhanmu? Maka orang yang menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada siapapun yang dikandanginya. Oleh Umar orang ini dibiarkan, tidak diapa-apakan karena orang kalau sudah jawab begitu, sebaiknya tidak di tentu dijawab. Pak Umar ditanya oleh Sayyidina Umar, kau ngapain di sini? Aku berpikir dan beribadah, ya, yang ini. Lalu siapa yang terlalu kebutuhanmu? Kata orang ini, aku berbagi tugas dengan saudara wahai Mudmin. Dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami dan keluarga kami, sementara aku bertugas mendoakan supaya pekerjaannya sukses. Maka kata Sayyidina Umar, saudaramu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Ditegur dengan keras orang tuanya. Orang tidak kemudian ditanya, kamu apa di sini? Kata dia, aku tukar muka siapa yang pernah bertukar eh alhamdulillah kata dia ada saja orang yang nasi mana ada yang nasi susu ada yang nasi roti ada yang nasi daging tetap aja ada yang nasi orang kaya saya ini nah orang yang ketiga ini oleh Umar ditendang keluar masjid jadi kalau yang pertama didiamkan yang kedua ditegur dengan keras yang ketiga ini ditendang keluar masjid karena jawabannya yang paling tidak berbentuk. kemudian dia disuruh oleh umat untuk bekerja di di ladangnya, di kebunnya. Yang selanjutnya tujuan korupsi di masa perang didorong untuk melindungi harta dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai ini zaman kita ini kita ini masih berpikir ekonomi syariah itu diantaranya kalau zakat bisa dibayar. Kalau zakat itu terkelola dengan baik maka mengembangkan ekonomi. Itu pemikiran kita zaman sekarang. Di masa Umar tetap pemikirannya sudah sampai jangan sampai ada harta yang diam lalu dimakan zakat sehingga kemudian berkurang berkurang sampai habis. Jadi jangan sampai ada harta yang habis dimakan zakat. Apa harta yang kemudian riskan habis dimakan zakat? Di antaranya adalah harta anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, orang tua yang meninggal kemudian dia mewarisi harta orang tuanya, maka kemudian sistem sosial pada masa secara kerabatan kemudian ditentukan salah seorang dari pamannya atau salah seorang dari kerabatnya dekat maupun jauh berdasarkan usaha keluarga besar ditunjuk menjadi wali. Ya kalau dia ditunjuk menjadi wali, maka kata harta si anak yatim ini kepadanya sebatas dia kemudian mengeluarkan hukum si ini selama diperlukan dan dia boleh untuk kemudian mengambil untuk keperluan dirinya jika jika dia sendiri kekurangan. Tetapi kalau dia tidak kekurangan, tidaklah dia menahan diri. Ini aturan tentang perwalian rakyat bermesin. Nah di masa Umar Khattab beliau mendapat kemudian amanah harta-harta anak itu dari kerabat-kerabat beliau sendiri. Itu beliau kemudian mendapatkan sekitar 10 ribu dinar. 10 ribu dinar itu dikalikan 2,2 juta. Jadi 220 miliar. Jadi harta anak yang dipegang oleh Sidi Umar itu sekitar 220 miliar. Nah beliau mengatakan, aku tidak ingin harta anak yatim ini setiap tahun potong zakat, potong zakat, potong zakat, nanti berkurang terus ketika aku berikan kepada dia ketika dewasa, itu sudah berkurang banyak. Maka kata Sayyidina Umar, beliau satu hari menghadap para sahabatnya lalu mulailah siapa yang bisa mengelola harta anak yatim ini sehingga menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu satu tahun silahkan lakukan. Lalu ada seorang sahabat yang kemudian menyangkuti saya wahai orang pemilik, saya akan yang kelola harta rakyat ini. Maka harta rakyat itu diputar di dalam perdagangannya. Dalam satu tahun, si sahabat ini menyetorkan pada Sayyidina Umar bin Khattab 100 ribu dinar, 10 kali lipat daripada modalnya. Jadi dalam satu tahun itu kemudian luar biasa bagaimana dia menjalankan perdagangan sehingga kemudian menjadi 10 kali lipat 100 ribu dinar. Maka sering Umar bagaimana cara berdagang sehingga kau bisa menghasilkan sebanyak ini. Ah, yang biasa saja saya berdagang, ya saya berdagang, saya ini memang pandai berdagang kan ya. Nah Umar aku khawatir kau menyebut-nyebut tentang dirimu dan anak-anak itu dalam perdaganganmu. Jadi nah, jangan-jangan ini hartanya yang saya kelola ini hartanya anak yatim loh. Yang kemudian dapat saya Umar kalau bisa memberi keuntungan yang baik, insya Allah pahalanya besar. menikmati keuntungannya wah tidak mau ikut-ikut menikmati keuntungannya. Lalu kemudian sahabat ini mensedekahkan separuhnya karena dia takut dia akan hukuman hidup Jadi tanah separuhnya 45 ribu dinar itu disedekahkan sementara 40 ribu dinar 45 ribu dinar dia pegang kembali. Dia 10 ribu dinar kembali pada Sayyidina Umar sebagai harta anak-anak yatim yang utuh. Bayangkan sedekahnya 45 ribu dinar kalikan 2,2 juta itu sedikit jadi sampai kemudian jangan sampai ada harta yang berkurang karena kemudian dimakan zakat. Cara berpikirnya sudah sampai sedemikian untuk produktivitas. Maka agak tahu kita kalau boleh dengan disarankan menabung dengan emas, ya di masa Umar menabung dengan emas itu satu kejahatan juga menimbun emas, ya itu kejahatan. Karena kemudian memutarnya dalam kegiatan ekonomi itu lebih bisa memberikan kesejahteraan kepada orang. Kemudian di masa depan juga didorong eksplorasi sumber-sumber ekonomi dan persiapannya untuk dimanfaatkan. Jadi di masa depan hima lahan-lahan yang hanya biasanya menjadi tempat pembebalaan itu kemudian disurvei, didata. Bayangkan survei untuk satu negara, seperti Iran semuanya disurvei oleh ulama untuk Iran, untuk kemudian sangat subur seperti Mesir bagian utara. Ini semuanya kemudian didata dan dikapitalisasikan di masa Umar bin Apakah tanah ini lebih cocok untuk pembebalaan ternak ataukah tanah ini lebih cocok untuk ditanami biji-bijian ataukah tanah ini lebih cocok untuk ditanami sayur-sayuran semuanya kemudian diadministrasi dengan sangat baik pada masa sini kemudian oleh Umar semuanya lagi-lagi diletakkan kemusyawaratan. Jadi negara sebagai pemilik lahan, kemudian ada para penggarap-penggarap yang sangat luas. Jadi membiarkan tanah kosong tidak berproduksi di masa saya di Umar juga kriminalitas sebuah kejahatan. Misalnya kita tahu akan ada dibuka jalan itu Solo Nabi dulu gitu ya. Kemudian kita beli tanah di situ Lalu kita biarkan padahal biasanya di situ biasa ditanami jagung, biasa ditanami singkong, biasa ditanami apa gitu. Tapi kita biarkan saja untuk apa? harga harganya naik, nanti kita jual lagi. Daripada sangat susah Nah di masa besar yang begitu, kalau kemudian sampai dua musim berturut-turut, itu dia dapat peringatan keras. Tiga musim dianggurkan disita sama negara. Jadi kalau ada orang mau membiarkan itu tanahnya bisa disita oleh mereka. Bayangkan aja. Jadi eh, teman kita Pak Muhammad Iqbal kalau anda eh, di Twitter namanya Gerai Dinar. Beliau pemilik Gerai Dinar eh, situsnya di Dinar.com itu kemudian di Sukabumi itu kemarin ada 78 hektar perkebunan padi yang kemudian dibeli oleh beberapa kolaborasi Chinese. Dibeli semua dan dianggurkan. Selama ini produktif, tapi kemudian dianggurkan. Hanya karena apa? Karena mereka mendengar di jalur itu akan dibangun nanti jalan tol. Jadi didiamkan sampai sampai lain. Nah oleh Pak Iqbal kemudian dikumpulkan para konglomerasi itu untuk kemudian sama-sama ayo kita beli. Kemudian dibelilah eh, tanah itu ditebus kembali dengan dengan luar biasa perjuangannya. Di Jember, Jawa Timur juga beliau kemudian eh, membeli perkebunan yang kemudian diakurkan, lalu kemudian diproduksikan lagi. Dan ini mohon doanya beliau ini sedang mendikul tanaman alfalfa. Jadi alfalfa itu yang selama ini menjadi satu sumber pangan yang luar biasa. Di Quran ada kata-kata wajan dan itu alfalfa. Dan kemudian berlapis-lapis hijau. Kata alpaka itu kemudian menjadi nama juga untuk sejenis rumput yang dikenal di dunia Arab pada masa itu menjadi pakan unta yang sangat bagus dan pakan-pakan lain yang sangat bagus yang kemudian dikembangkan di Spanyol Andalus ya pada masa Islam dan menjadi satu tanaman yang sangat luar biasa di dunia peternakan Islam sampai akhirnya kemudian tanaman alfalfa ini ketika kemudian diketahui oleh para ilmuwan barang yang kapitalistik kemudian mereka melakukan rekayasa genetika terhadap tanaman bapak ini sekarang hanya bisa tumbuh dengan baik di Spanyol dan di Amerika yang di Amerika itu di koding sedemikian rupa genenya itu sehingga kemudian kalau dia bibitnya dibawa dari Amerika ditanam di Indonesia itu hanya sekali bertumbuh habis itu mati kan. habis itu gak mungkin bisa lagi di generasi apa di generasi berikut lagi. Nah beliau ini sedang ini mendikut agar kemudian tanaman alfaba ini bisa kemudian menjadi konsumsi pertama di Indonesia. Konsumsi dari kita per kapita itu terendah di seluruh Asia. Konsumsi dari per kapita Indonesia itu terendah. Konsumsi susunya juga begitu. Di kualitas kita sebagai bangsa dalam soal gizi ini sangat ketinggalan. Maka beliau berambis kemudian dengan al-bapa ini mengajukan apa namanya peternakan. Jadi beliau kan punya peternakan kambing PE, peternakan ditawar yang diambil susunya di Jombol, di Jombol di Kabupaten Bogor. Itu sehari itu sudah juara se Indonesia karena menghasilkan satu sampai satu setengah liter satu ekor. Itu diketawakan sama temannya yang berternak itu di Spanyol karena di Spanyol satu kambing perah susu itu sehari makan sekali tahu. makanannya apa alfalfa karena makanannya alfalfa bukan rumput biasa maka ini memang luar biasa jadi mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan ini yang dilakukan Presiden tersebut. lalu juga di dalam produksi. Saya dinampar melakukan kunjungan ke jajaran-jajaran pantai. Jadi beliau kemudian melihat di daerah pantai itu, kemudian pernah mengikuti Umar itu sidang Di antaranya dia ikut kapal nelayan. Lalu baru melihat bagaimana cara menangkap ikan dan sebagainya. Kata Sayyidina Umar, belum pernah aku melihat pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan kalian kalian mengambil langsung dari karunia Allah yang bebas di lautan maka hendaknya ini menjadi satu perdebatan besar maka di zaman pula orang Arab itu kemudian dibiasakan makan ikan di ikan itu dulu asing bagi orang Arab tetapi sejak kesalahan dia distribusi ikan ini diperbaiki sehingga menjadi banyak orang Arab yang semakin suka gelang kita karena bukan ikan Rasulullah pernah kemudian juga sangat bergembira ketika menerima bekal ikan yang dibawa oleh salah satu pasukannya yang menemukan ikan raksasa di tepi laut dan produksi itu juga bertujuan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam masa bulan Madinah karena di Madinah langkah enggak sementara kebutuhan akan muda ketika itu semakin banyak nah proposal awal yang pembagian oleh umat di ACC dengan syarat silahkan mendirikan peternakan kuda di Madinah tapi pakannya tidak boleh diambil dari perkumpulan Madinah maupun Makkah pusing awalnya mengubah kalau bikin peternakan kuda di Madinah kamu dari Madinah kalau saya ambil makan dari mana? Maka Umar bin Khattab mengatakan ambil pakan dari Yaman dan Syam. Kata dia, bila-bila itu ambil dari Yaman dan Syam, high cost banget. Bagaimana mungkin kuda itu harganya akan selesai dengan kuda-kuda dari daerah lain? Maka Umar mengatakan, ambil kuda-kuda yang terbaik dari negeri-negeri yang sudah pernah kita dari Persia maupun Syam, juga dari Afrika sebagiannya, bahwa kemari silahkan cari yang terbaik yang disebut persilangan itu datangkan pakannya untuk menggerakkan ekonomi dari Syam dan Yaman datangkan pakannya ketika itu terutama dari Yaman berbagai macam pakan dari tangan Madinah untuk peternakan yang awal berubah ini lalu nanti dari peternakan yang awal berubah ini mudahnya dijual dengan sertifikasi yaitu udara yang saja pernah menghirup udara yang pernah dihirup oleh Rasulullah di Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, harganya beda dan kuda dari daerah lain. Karena memang dibesarkan dengan kertas dan memang kualitasnya dijaga dengan menyilangkan kuda-kuda terbaik untuk mendapatkan kualitas terbaik. Dan kemudian jalur yang dibangun oleh Umar untuk mengangkut pakan dari Madinah ke Yaman dan sebagainya ini ini menjadi satu jalur yang, yang diperbaiki terus-terus dan menjadikan perjalanan semakin singkat. Kenapa Umar kemudian memprioritaskan ketumbuhan Medina dibandingkan dengan kuda-kudanya? Karena bagi Sayyidina Umar pertumbuhan di tanah haram itu lebih berharga di Medina di Makkah lebih berharga daripada ternak kuda dan ini soal kelestarian alam sendiri di masa Umar sudah ada konservasi ketukuhan di Madinah yang kemudian membuat orang bikin peternakan kuda harus datangkan makanya dari jauh dan sebagainya. Kemudian berbagai macam prinsip-prinsip dan penegakan hisbah di masa Sayyidina Umar terkadang produksi ini diatur dan diawasi dengan ketat. Kita bisa melihat dalam Sayyidina Umar kemudian mengetahui ketika suatu malam gitu ya ada seorang gadis yang gadis itu disuruh ibunya untuk mencampur susu yang akan dijual dengan air kata si ibu campurlah kak agar keuntungan kita lebih besar kata si gadis tapi ambil mukminin melarang kita bu mencampur susu dengan air kata ibunya Ahlul mukminin tidak akan tahu kalau kita mencampurnya dengan air. Kata si gadis, meskipun ahlul mukminin tidak tahu, tetapi Tuhan yang ahlul mukminin pasti tahu. Nah, Umarnya dan patron, jadi Umarnya tahu sebenarnya gitu ya. Dan Umarnya tahu, mendengar kalimat si gadis itu dia langsung nantar, dia panggil asin di Umar, asin besok pagi kamu lapar gadis itu. Jadi ronda malam adalah mencari menantu. itu dilakukan oleh Sayyidina Umar ini dikasih indikasi tentang kebaikan salehan dan ketakwaan kepada Allah itu segera menjadi sebuah hal yang dibuat. Jadi kalau mendengar kalimat-kalimat semacam itu jangan lama lama Itu adalah satu hal yang tidak boleh disia-siakan. Ini ada kaidah-kaidah besar dan Umar itu dalam soal bagaimana yang beliau menegakkan kaidah-kaidah di dalam proses produksi ini dengan sangat ketat sehingga pekerjaan itu oleh Umar dihormati sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Standar bagi masing-masing pekerjaan dan barang dagangan juga barang-barang produksi itu diatur sedemikian rupa. Di Umar itu menyegel atau menutup misalnya tempat-tempat pembuatan senjata dan alat-alat pertanian yang tidak memenuhi standar itu akan ditutup oleh umat. Jadi memang benar-benar semuanya harus skillnya terlatih betul. Ada seorang sekretarisnya Abu Musa Ashari, Gubernur Basra. Di sekretaris gubernur nulis surat salah satu huruf. Kata Umar bin kata pecat dia dari pesangon suruh membangun kambing. Jadi sekretaris gubernur salah menulis surat resmi provinsi itu otomatis diperintahkan untuk dipecat dan kemudian diperintahkan untuk kemudian dijadikan pengembala kambing. Dan ternyata dia memang lebih sukses daripada menjadi pengembala kambing daripada menjadi seorang sekretaris. Satu hari datang juga sekretarisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, gubernur Sangka di Yaman, datang kepada Umar menyatakan diri saya ingin berjihad, berperang di Jabal Allah. Kata Umar, tetap apa pekerjaan kepada semua jabat gubernur Yaman. Kata Umar kembali kepada Muhammad dan bantulah dia. Karena itu adalah jihad di jalan Allah yang tidak kalah dengan jihad berperang di medan perang di sana. Engkau berjihad dengan membantu bin jabat lain kaum muslimin sehingga membuat kaum muslimin semakin merasakan keadilan, ketentraman, kebaikan di bawah pemerintahan Islam itu adalah sama nilainya dengan berjihad melawan orang-orang kafir yang mengancam keselamatan dan keutuhan negara-negara muslim. Ini yang dikatakan oleh Muhammad. Jadi bagaimana kemudian standar profesionalisme itu sangat ditegakkan. Berdua daripada standar sumber ini meninggalkan posnya, tapi kemudian tidak ada yang setara dengan dia dalam soal mengelola administrasi di Yaman, maka itu akan menjadi satu masalah besar bagi Muhammadiyah sebagai gubernur yang Ini soal kemudian standar kerja. Bahkan standar mengiklankan barang dagangan itu juga dibuat tertentu. Jadi masih dalam batas dibolehkan menurut peraturan amil Mukminin ketika itu kalau anda menawarkan baju itu ada aturannya, Ustaz diterbitkan aturannya, ya menawarkan baju di pasar gitu ya itu sampai seperti itu kalau anda menawarkan baju yang besar tawarkan sambil berdiri kalau menawarkan baju yang kecil tawarkan sambil duduk misalnya gitu jadi ada prinsip-prinsip kaidah yang kemudian ditegakkan oleh Islam di dalam e, menegakkan e, iklannya. Karena kalau pakaian besar ditawarkan dengan duduk, dikhawatirkan ada air yang tertutupi. Kalau kemudian sudah mengandung unsur barat, maka tidak jelasan dan apalagi penipuan di dalam perdagangan, di dalam akar itu tidak berkahnya bukan cuma untuk yang penipu, tapi juga untuk yang tertipu. Jadi hati-hati di dalam akad apapun, akad nikah, akad apalagi akad-akad yang lain, itu kalau ada salah satu yang tertipu, itu yang tercabut berkahnya bukan cuma yang tertipu, yang tertipu juga ya. Lu sudah kasihan banget ya, sudah tertipu gak punya berkah. Makanya Rasulullah ada di saat kau semua kita. Begitu berjumpa dengan istri yang sudah beliau nikahi kemudian bercerita. Karena ada tipuan di sini. Yaitu bahwa kemudian wanita ini memiliki cacat yang ketika dulu ditanyakan apakah dia memiliki cacat fisik itu dijawab tidak memiliki cacat fisik apapun ternyata wanita ini memiliki cacat fisik jadi kalau orang salah paham oh Rasulullah masa cuma gara-gara cacat fisiknya apa burikan ketemu kemudian eh, merusak kulit apa gurita? Susah ya. Bahasa bahasa Indonesia ini apa gurita? Uh, eh, kampus lah, tidak setara lah. Uh, orang yang kemudian menanggung dan kemudian membekas dan tidak mungkin bisa dilakukan Jadi kalau orang yang kemudian menuduh Rasulullah Cuma masa cuma gara-gara kayak begitu prostitusinya diceraikan ini bukan soal Rasulullah kecewa dengan itu bukan tetapi Rasulullah tidak menegakkan contoh dalam sebuah akad yang ada penipuan di dalamnya keberkahan itu tercakup ini kaidah yang tidak Rasulullah sehingga akad yang demikian hendaknya dibatalkan Ya, jadi ini soal tadi. Kenapa Umar contohkan yang Ini contoh di dalam bidang-bidang produksi yang kemudian digalakkan di masa di Umar bin Khattab radhiyallahu Nah yang kedua, pasal kedua kegiatannya adalah kegiatan konsumsi. Kaidah-kaidah syariat di dalam konsumsi itu ditegakkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada konsumsi yang tidak boleh berlebihan, bahwa ada standar konsumsi yang tidak dimiliki oleh kaum muslim. Bagaimana Umar menegakkan ketetapan di dalam konsumsi? Yang pertama, contoh teladan di masyarakat yang apa yang mereka lakukan akan menjadi standar dan apa yang mereka lakukan itu menentukan tentram atau tidaknya masyarakat. Maka pengawasan terhadap konsumsi para pejabat di masa dan tetap itu akan sangat terang. Kendaraannya tidak boleh berlebihan, rumahnya tidak boleh berlebihan, makanan yang tidak boleh berlebihan. Yang kedua dengan teladan yang sangat bagus dari Sayyidina Rasulullah. Tak kurang sampai orang seperti Abdurrahman bin Auf itu pernah kecewa ketika makan oleh Umar. Eh, jadi satu hari Abdurrahman bin Auf datang ke tempat Umar bin Khattab karena diundang boleh makan. Di situ ada berbagai macam makanan hidangan yang sangat lengkap, tapi oleh Umar itu disediakan itu hanya barang samping kalau saya dan kejaman maka pribadi saya mari di sini kok tidak tetap berbeda kenapa makanannya Umar roti kasar garam minyak sudah kita menjamin membesuknya di hal untuk makan sama sepertiga yang dan makan ya. Tapi kemudian itu menyebutkan memangnya kamu tidak tahu bukan bahwa kamu tidak tahu bukan nazar itu untuk sebutkan begitu. Dan itu tahu makan yang begitu cocok. Gitu. tahu Umar, kami banyak untuk akhirat kita untuk ini. pembinaan ya terhadap konsumsi yang benar. Teguran dan ucapan kepada pihak-pihak yang melampaui batas dalam soal konsumsi. Jabir radhiyallahu anhu itu beli daging nafar. namar tipe pembesar-pembesar sahabat yang jadi model dan teladan nah, masyarakat tokoh-tokoh begitu itu bisa dicegah oleh di bin Jabir kau beli daging lagi iya Kemarin iya. Kemarin itu beli lagi, iya. Sebelum itu beli juga, iya. Eh, inna dari wa inna juga. raji'un. Sungguh demi Allah mengkonsumsi daging setiap hari itu bukan kebaikan. Jadi aku minta kau kali ini dan sampai tiga hari ke depan tidak makan daging. Kembali nanti. Dicegah dengan daging. Abdullah bin Umar Abdullah itu juga berbisnis. Satu hari eh, dia mendapat keuntungan dari sana. Lalu dipanggil ke rumah. Wahai Abdullah, ya ini dari mana ini? Ini keuntungan dari perdagangan halal yang aku lakukan. Halal? Ya, halal. Halal? Iya, halal. Halal? Kita perlu begitu. Yang ketiga sudah diem tak berani jauh. Kau pikir kau mendapatkan keuntungan itu? Kau salah, tetap bukan. Ini karena kemudian orang-orang menyebut berdatanglah dari putra Amirul ini orang yang disayangi oleh Rasulullah sehingga mereka itu membayar lebih kepadamu 100 dirham lebih mereka sukai daripada mengurangi kepadamu satu dirham maka dengan Allah dibayar semua perbuatan susah dari keluarganya sampai seperti itu bahkan susah juga dari pejabatnya kalau pejabat itu bin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Abu Musa al-Asy'ari pernah merasakan itu juga Abu Hurairah ini mereka jadi pejabat ketika Umar sidak Umar mendatang kekayaan lalu kemudian Umar berhitung kamu gajinya sebulan begini kira-kira itu itu itu itu itu gitu ya ini gaji segini gaji segini gaji segini wah kata Sayyidina Umar ini gak mungkin kamu dapat punya segini tapi saya berdagang saya itu hemat orang Baik, khidmatmu aku hargai. Kalau begitu, kamu tidak memerlukan kepada yang banyak kalau kamu hebat. Maka pernah kekayaannya Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Hurairah dan Muaz itu dipotong separuhnya oleh orang yang potong untuk masuk ke negara. Kalau kan susahnya jadi pejabat besar, Umar itu tempat ini. Jadi hampir tidak mungkin ada jalan untuk kaya ini. Di pola-pola konsumsi ini terus kemudian ditata ulang dan kemudian kita bicara langsung pada proses bagian ketiga yaitu distribusi. Di masa mereka kota, distribusi ini menyangkut satu bagian penting dari sistem tata kelola Jadi masa besar ada sistem jaminan sosial. Ini yang pertama di seluruh dunia belum ada sistem jaminan sosial sebelum saya ditempat pakai itu bagi kaum ini di negara-negara lain belum ada sistem jaminan sosial. Di masa Umar itu ada sistem jaminan sosial tunjangan negara untuk penduduk dalam kapasitas konsumsi minimal. Di Umar kalau datang satu wilayah itu menjamu 60 orang. Dia masakan sendiri, dimasakkan sendiri oleh Umar. Berapa karung habisnya untuk masak mereka, berapa karung daging habisnya untuk masak mereka. Lalu kemudian 60 orang ini dijamu ditanya, kenyang? Ya, nah, 60 orang ini kerja semua, maka katakanlah emas jumlah jaminan untuk satu orang setiap bulannya, yaitu dua karung tepung dan sekian potong daging. Kenapa? Karena 60 orang ini dianggap adalah orang makan satu orang makan selama satu bulan 60 kali yaitu makan dua kali sehari. Jadi itu sistem jaminan minimal yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing individu. Ini sudah ada di masa lalu. Jadi Konsumsi minimal itu tanggung negara. Ya, Jadi orang bekerja itu untuk kemudian lebih dari itu. Pada kondisi-kondisi khusus, jaminan untuk orang-orang khusus itu dilebihkan ke orang. Contoh, jaminan untuk umat tertutup ini Di tunjangan mereka itu, Aisyah misalnya itu mendapatkan setiap tahunnya 10 ribu dinar. 10 ribu dinar setahun itu tunjangannya Aisyah itu dari negara mantap dari sebelumnya 120 miliar 120 miliar setahun tunjangannya seorang umum ini. Tetapi yang namanya umum ini saking baiknya dan kita tahu kepada siapa harus beri tunjangannya banyak yaitu pada orang yang sodapahnya yang luar biasa gitu ya. Jadi sudah tahu kita diberikan kepada orang ini pasti jadi sodapah. Jadi memang orang-orang yang sodapahnya terkenal ini dia diberikan tunjangan yang besar. Nah gaji pun dibatas di nomor itu tetap ada yang masih cowoknya. Gaji guru paling rendah derajatnya dengan jam mengajar paling sedikit di masa saya nomor adalah 15 dinar per bulan. 15 dinar kali 2,2 juta. 33 juta. Jadi gaji guru terendah di masa Umar tetap adalah 15 dinar per bulan. Nah distribusi inilah yang kemudian diatur dengan sangat luar biasa oleh Sayyidina Umar. Kemudian ada sistem tunjangan untuk pengembangan sumber daya manusia. Anak lahir itu dapat tunjangan negara. Semakin banyak anak, semakin banyak tunjangan. Ini dengan sama. Ya, anak lahir tunjangan ini gara-garanya satu saat dulu Umar menetapkan tunjangan itu ke anak yang sudah disakit tapi pada satu malam Umar revisi kebijakannya gara-gara dia kemudian ketemu seorang ibu yang kemudian anaknya nangis terus, ditanya, bu nangis terus? Iya, saya sampai. Kenapa disamping? Berapa usianya? Baru satu tahun. Satu tahun kenapa disamping? Karena Umar hanya menetapkan tunjangan ke anak yang sudah disakit Kata Umar, Innalillah berapa banyak banyak kaum muslimin secara dan mati gara-gara Umar memperbanyak orang Arab disebarkan ke berbagai macam wilayah agar kemudian mereka semua penduduk negerinya Umar itu satu bahasa bahasa Arab sekaligus mereka memahami Al-Quran lain Ini politik kependudukan di masa lalu. Jadi orang Arab didorong untuk beranak banyak-banyak lalu disebarkan ke berbagai macam wilayah. Ini menjadi politik kependudukan juga di masa lalu. Inilah tentang takabur ijtimai atau jaminan sosial. Bidang-bidangnya, satu paket dan miskin, kedua janda dan anak yatim, ketiga orang sakit dan lumpuh, yang keempat keturunan mujahid, yang kelima tawanan perang, yang keenam hamba sahaya, yang ketujuh tetangga. Juga ini. Jadi tetangga itu berhak untuk kemudian mendapatkan jaminan sosial yang juga diambilkan dari zakat dan pajak jaminan sosial. Kalau satu kampung siapa yang paling kaya, sebenarnya dia juga berkewajiban untuk menanggung jaminan sosial bagi penduduk kampungnya yang lebih miskin. Narapidana yang terdapat sembilan kali orang-orang yang banyak hutang dan dibayar, sepuluh musafir, musafir, sebelas anak temuan yang kemudian dipelihara oleh satu lembaga khusus yang ditunjuk oleh negara. Jadi anak temuan ini sudah ada pada di masing rumah. Yang ke-12 ahli bid'ah, orang-orang Nasrani dan Yahudi ahli kitab yang kemudian rela dibawa bawah pemerintahan Islam. Sumber-sumbernya diambilkan dari sistem nafkah wajib yang kemudian dikenakan kepada para pelaku keluarga, yang kedua nafkah sunnah yang kemudian didistribusikan ke menurut kerelaan, yang ketiga sumber-sumber umum dari keuangan negara. Ini tentang tentang apa yang menjadi Ibrahim atau sistemnya manusia. Masa tempat mon moneter. Di masa saya dilakukan tetap mon di standarisasi dengan dinar dan dirham. Meskipun masih banyak menggunakan dinar dan dirham dari Romawi dan Persia. Dinar itu mata uang Romawi. Dirham itu mata uang Persia. Agak bermasalah juga bahkan ada yang kembali ke syariat Islam kembali ke dinar dan dirham. Karena itu kembali ke rumahnya dan kembali ke Persia. Apa yang diberikan Islam bukan dinar dan dirhamnya. Yang diberikan Islam adalah keadilan transaksi, teradministrasi dengan baik, tidak ada ganibah, pesan dorong, tidak bolehnya saling memberikan laporan satu sama lain dan seterusnya ini yang kemudian lebih ditekankan. Jadi bukan soal bentuknya. Maka kalau kita baca pasangan-pasangan eh, uh, dalam Islam sampai Imam Ahmad itu juga kita balik dalam salah satu dapat beliau bahwa penduduk sebuah negeri menyepakati peran sebagai mata uang satu bahwa itu adalah sebagai konsensus jadi mata uang itu tidak ada menjadi persoalan di masa itu dan sekarang akan kemudian dikenalkan dengan nama eh, kezaliman yang dimungkinkan dengan penggunaan kaya money dengan uang kertas itu maka dia kita menjadi sadar untuk kembali ke dirham tetapi bukan itu esensi utamanya. Esensi utamanya adalah soal syariah ini bukan soal bentuk, tetapi gitu, pada bagaimana terjadinya keadilan transaksi bagi semua pihak. Di saya membayangkan bank syariah itu ya seperti sekarang. Bank syariah itu minimal kalau kita pinjam bentuknya sama dengan kita mengembalikan jumlahnya juga sama itu baru bebas-bebas sebebas-bebasnya sekarang kan tidak logis biaya administrasi pakai juta. Emang apa kertas kita bisa lima juta? Di biaya administrasi kita melihat keuntungan. Di bank syariah kita sering kemudian kredit gitu yang mengajukan pinjaman itu ada biaya administrasi bisa lima juta, bisa sekian sekian sekian. Dan nah, itu kan masih kemudian mengakali. Saya bayangkan begini saja. Ya. Kita pinjam ke bank misalnya 500 gram emas. tentunya mas taruh di depan kios di depan di depan eh, gedung banknya itu ada kios untuk tukarkan emasnya dengan rupiah. Nah cicilannya 50 bulan setiap bulan 10 bulan. Jadi kita membalikkan ke bank sama dengan kita pinjam ke bank 500. Kita pinjam 500, kembalikannya 500 juga dicicil 50 kali. program buat apa buat nyeru. Banknya untung nggak? Untung. Nggak untung secara emas. Tetapi karena kenaikan nilai masuk terhadap mata uang, maka dia untungnya jauh lebih besar daripada menerapkan bunga setinggi apapun. Pasti. Tapi keadilan transaksinya terjadi terpenuhi bahwa kemudian ada kembalikan kembaliannya 500, eh pinjamnya 500, kembalikan juga 500 dengan 10 gram per bulan bagian belakang masih termasuk riba kalau misalnya kita pinjam uang sekarang dengan dengan harga emas lalu kemudian kembalikan uang 10 ke depan dengan nilai harga emas pada saat itu misalnya saya pinjam 10 juta kan? oh iya sekarang emas 500 ribu segram berarti 10 juta itu 20 berapa gitu ya berarti 10 tahun lagi kalau harga emasnya misalnya satu juta per gram saya harus tiga 30 juta rupiah. Nah kalau kembalikannya masih bentuknya uang rupiah, ini menurut sebagian ulama masih akan jatuh pada pengertian riba karena transaksinya dua nilai. Nah kalau seperti tadi kan aman, utang emas kembalikan emas. Nah kalau sekarang tidak mau riba kan juga 500 izinnya 10 gram per bulan. contoh contoh dengan monogram besar. Hampir maghrib, kita masih nanti bisa membahas krisis tahun Ramadan. Krisis tahun Ramadan ini menjadi isyarat bagi kita tentang sebuah penting bahwa orang-orang yang paling bertakwa. Rakyatnya juga rakyat yang paling bertakwa, tidak berani berselisih. Diberkah kebaikan dari langit dan bumi itu tidak dalam bentuk bebas krisis. Tapi jangan-jangan ada orang merasa kalau punya presiden yang paling soleh, dan paling prima dan paling takwa, pasti bebas krisis belum tentu juga. Pasti bebas musibah belum tentu juga. Yang ada adalah adanya nikmat mau musibah pada masa itu itu menjadi berkah bagi semua. Kita akan melihat bahwa krisis tahun Ramadan itu melanda pemerintah Umar Khattab salah satu pemerintah yang paling diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Itu krisisnya parah, hampir dua setengah tahun paceklik berat yang kemudian melanda sepertiga dari wilayah kekuasaan ini. dalam dua setengah tahun kita sudah ceritakan pada pertemuan pertama membahas tentang kulit umat itu berubah menjadi kuning hitam. Karena apa? Karena selama dua setengah tahun itu umat hanya makan roti dan garam dengan minyak itu tadi. Tidak pernah makan sayur, buah, susu, apalagi yogurt, proses dan Itu zaman yang Sayyidina Umar tetap menunjukkan satu keterangan kemungkinan yang luar biasa beliau memakan standar makanan yang dimakan oleh ayah selama setengah tahun dan kemudian Umar mendirikan lembaga-lembaga sosial yang bekerja untuk membantu pemerintahnya dan ini adalah inisiatif-inisiatif mula-mula kita akan kenal nanti dengan kuasa Umar Puasa Lebaran itu kemudian setiap hari dari pagi sampai sore kerjaannya keliling. dari ini dulu anak pemimpin suku. Nah, selama krisis tanpa ada harta warisannya sebagai anak pemimpin suku yang sekolah memang waktu habis total. Untuk apa? Setiap hari dia bekerja bersama kemudian pegawai-pegawainya untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Keliling tersebut. Kalau capek malam ya Allah, membangun malu ya Allah masih ada sisa tenaga tapi sudah tidak kuat melangkahkan kaki ampuni atas ketidak mampuan sampai sudah tidak jadi berkahnya itu dalam bentuk bahwa kena musibah pun maka jadi tambah beriman tambah bertakwa tambah kuat kepedulian tambah semakin luar biasa kuat dan persaudaraan di antara mereka kalau kemudian yang mimpin bukan Umar yang tetap dan negara itu tidak dimulai oleh rakyat-rakyat yang baik soleh seperti itu, itu negara yang sudah chaos luar biasa. Bayangkan sepertiga penduduk dalam masa 200 tahun kelaparan terus. Itu kalau Indonesia, itu sudah kemudian pasti pemerintahnya dalam lebih terbuli. Itu sudah luar biasa. Tetapi di masa lalu tidak. Justru kemudian semakin bahu membahu, semakin sangat menguatkan, menyadari syafaat ini musibah dari Allah. Mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian tertembus ke masa kemakmuran yang luar biasa di tiga setengah tahun berikutnya di masa pemerintahan Sayyidina nomor bin Ini untuk kemudian memberikan kita pemahaman. nanti kita ini kira-kira tidak siap kalau nanti yang pemimpin bang soleh dan bertakwa dan beriman, gitu ya, tetap ada masalah, tetap ada krisis. Jangan-jangan kita tidak siap. Meskipun akan-akan banyak keberkahan terasa. Mbak Santi Sukanta dan Mas Dipurno juga Mas Amirul Iman kemarin masuk Gaza selama 21 hari dan beliau sudah merasakan betapa buah tarbiyah itu meskipun dalam kondisi kesempitan akan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda. Eh, kantor imigrasi perbatasan di Rafah, Rafah Gaza dan Rafah Mesir, gitu ya. Itu kalau masuk ke kantor Mesir itu mesin di mana-mana, sampah berserakan segala menjijikan. Pokoknya ya Allah ini tanda apa? Entah. gitu. Semuanya ditulis manual gitu ya. Ada komputer dan bisa pakai tugasnya. Pokoknya oh, kacau. Begitu masuk ke rapatnya Pakainya pakaiannya ada tambalannya, tapi rapi kantornya bersih, wangi, disambut dengan begitu luar biasa setiap tahun itu dengan senyum yang ramah, dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kalau di kantor mesin ke mereka, kita dicuekin. Ngomong nggak seenaknya, mereka punya Di pusat Sakti itu masuk Gaza. Karena nama undangan dari Hamas itu Khadijah. Padahal namanya satu Senator. <laughs> Di paspor satu Senator boleh masuk. Akhirnya beliau masuk lewat perahu lagi. yang aja, ya aja. Jadi orang Mesir itu banyak yang punya pekerjaannya adalah amin terowongan. Pertumbuhan terowongan itu sangat besar. Kalau orang nggak bisa masuk lewat jalur ya maksudnya adalah terowongan. Dan terowongan itu ukurannya bervariasi. Ada yang bisa dilewati orang, saja sambil merangkak ada yang bisa dilewati sepeda motor ada yang bisa dilewati mobil ada yang bisa dilewati motor itu terowongan-terowongan itu menyebutkan jadi kayak apa bentuknya kalau yang itu apa itu ya dia dia baru kayak gudang kampas gitu ya terus ada kerannya ada masuk dan ternyata langsung ke bawah nanti muncul sudah di dasar seperti itu nah ini yang particular berkah itu bukan dalam bentuk kalau kita dipimpin oleh orang yang saleh bukan juga saleh bukan berarti bebas musibah tetap saja mungkin ada masalah-masalah tetapi masalah ini semakin menguatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa itu ya, baru namanya barokah lakukan ahlul Quran nama bertakau dapatkan alih barokah kami bersama kota kalau penduduk negeri negeri itu beriman bertakwa maka kami akan bukakan pintu bukan hujan, emas dan perak, bukan tumbuhan permata-permata, tidak. Kalau yang sedang begitu mainin bom itu West Australia. Australia Barat itu tahun 2007 ada anak kecil sandung emas. Pulang sekolah lari-lari sandung diangkat emasnya bentuknya tangan begitu gede banget gitu ya. Dijual lakunya 700 miliar dolar. <laughs> Jadi kalau di Australia Barat itu masih mungkin jalan-jalan sambil masih. Kalau di Indonesia tambah emas itu kan kayak di Cikotok ya, penambahan penambang tradisional itu yang mencari buku kecil gitu ya. Bertahun-tahun cuma keluar sedikit, di sana masih memungkinkan kesandung emas. Tapi itu bukan begitu, berkah itu adalah soal bagaimana kemudian kita seperti baik di sisi Allah Subhanahu Taala dengan adanya nikmat di sisi. Nah, ini krisis tanpa mata juga nanti kita insya Allah lanjutkan pembahasan berikutnya tentang berbagai macam kebijakan ekonomi yang di inisiasi oleh pemerintah pertama insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya kami kembalikan kepada Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh